غشنا فليس منا Dikeluarkan oleh Muslim dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda siapa orang yang membawa kepada kita pedang jadi bawa pedang kepada kita tujuannya nyerang maka dia bukan golongan kami jadi orang yang nyerang kau orang Islam berarti bukan orang Islam siapa orang yang nyerang kami kata Nabi dengan pedang maka itu kelompok bukan bukan kelompok kami waman ghasyana falaisa minna siapa yang menipu kami maka bukanlah golongan KM kan. nah, Ibu dalam dalam berbagai hal yang yang ada kaitannya dengan kaum muslimin. Wahwa dan dia juga muslim. Wa anhu dan turmuzi daripada Abi Hurairah. Bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marra ala sibrah. Sibrati ta'amin. Nabi pernah lewat pada setumpuk makanan. Nabi lewat ada dilihat ada setumpuk makanan. ya ya dahu fiha. Lalu Nabi taruh masukkan tangannya ke dalam makanan itu. Fanalat asabi'uhu balalan. Maka mendapati jari-jarinya itu basah. Dimasukin menari ke dalam, eh pas terasa basah, becek. Berarti di makanan itu ada air di bawahnya. Wagala Nabi berkata, Mahaja ada ya sahabat ta'am?" Ini apa nih? Eh, tukang makanan yang jual, yang punya. Qala asabat sangat Barusan hujan. Jadi itu ya baik bawang ya, korma atau ikan hujanan air mator ya Rasulullah hujan hujan jadi kehujanan ya Rasulullah lalu Nabi mengatakan apala taj'alannahu fawqa ta'am Kenapa engkau tidak jadikan air itu di atas makanan? Ya. Karena kalau dia di bawah makanan kan ntar waktu nakar airnya ikut. Airnya ikut ya air ngikut berat timbangan ya beratin banget sama air air ini beli korma sama air air ini timbang beli ikan cumi ya ke air air itu belum sekilo udah sekilo ya habis air ngikut ya irisin dulu jangan sampai ada yang memberatkan di luar di luar benda yang dibeli di luar makanan yang dijual sekarang sengaja ya timbangan yang dimainin timbangannya di, dikasih bandolan di bawahnya atau timbangan yang elektrik ya, Hah? dimainin gituan tuh jadi gampang sensitif banget belum sekilo deh eh belum seon udah gitu pom bensin cepet banget mainnya itu anginnya yang itu yang begitu Nabi benci itu ya, dilaknat oleh Allah dan Rasul dua duitnya cepat ya, habisnya cepat nggak berkah taruh airnya di atas hatta yarahun nasu sehingga manusia lihat oh nih makan ada airnya ya barangkali tinggal jadi beli Pembeli kalau kita jelaskan barang kita ini begini kelemahannya sini sini sini sini, pasti tinggal mau beli dengan harga yang sama ame harga yang bagus. Ini baju reject, mereknya sama ame baju yang bagus sama. Yang satu reject, yang satu bagus. Disamain harga disaruhin. Itu namanya nipu. Paham gak? Tipu. Ukuran tipu yang haram, andai kata dibilangin, ini baju mereknya sama, cuman yang ini reject. Ada cacat ini di mana itu? Lihatnya tuh, oh, ada bolongnya dikit. Ya. Gue mau deh, tapi harganya gak sama yang itu. Pasti pembeli gitu kan? Iya. Gak sama yang itu. Kalau yang ini 50 ribu, itu aneh bayar 40 deh. Ya khair. Yang penting kasih tahu dulu kadang-kadang campur kan, oh, yang licik sama yang bagus terserah pembeli salah sendiri kenapa nggak milih gitu. ya jadi dagang itu sunnah nabi tetapi di dalam berdagang cepet nyari dosa kalau enggak enggak jujur kenapa kisatul aksyar ada di situ sembilan per sepuluh rezeki Allah tumpahin di dalam makanya hati-hati di dalam Man ghasyana falaisa minna. Yang nipu maka bukan kelompok kami. Wa Ibnu Majah man ba'a aiban. Nih. Lam yubayyinhu lam yazal fi mubtillah wa lam tazalil malaikatu tal'anhu. Ibnu Majah meriwayatkan hadis siapa orang yang menjual barang yang ada aibnya. Barang yang ada cacat tapi lam yubayinhu. Dia nggak jelasin cacatnya itu. Oh, kalau orang cacat itu jelasin orang jadi beli. Emang mesti begitu. Ya. Emang mesti jelasin ini ini ini ini gitu. Ya. Maka kalau dijual juga tanpa menjelaskan aibnya, lam yazal fi mukbillah. Dia senantiasa di dalam murka Allah Subhanahu Walam tazalil malaikatu tala'anuhu Senantiasa malaikat melaknat dia yang dagang. Ya. Wal bayhagi wal Asbahani. An Abi Hurairah mauqufan alaih. Bayhagi dan Asbahani dari Abi Hurairah tapi hadisnya mauquf. Terhenti di Abu Hurairah. Annahu marra binahiyatil hirrah. Dia pernah uh, apa namanya berjalan ya, di jurusan apa ya, Harrah ya. nama kampung Harrah. Faizan bi insanin yahmilu labanan yabi'uhu. Fanazara ilaihi Abu Hurairah. Ya. Karena Makanya hadis yang riwayatin Abu Hurairah berarti hadis ini ku terhenti sampai dia orang dia doang yang lihat. Tapi kenapa diriwayatkan ini seolah-olah ini hadis padahal bukan hadis ya. Karena didukung oleh penjelasan nabi bahwa hal ini nggak boleh gitu. Paham gak? Kayak kita ngomong, omongan kita sesuai dengan hadis. Cara nggak langsung mau hukumnya kita Ya, gitu. omong Kenapa yang dibicarakan muafik sama hadis Nabi SAW. Walaupun dibilang hadis yang boleh. Lalu dia Abu Hurairah itu melihat manusia sedang bawa susu. Dia jual itu susu. Panazara ini Abu Hurairah. Lalu Abu Hurairah melihat kepadanya. Fa'iyat fa'izan huwa gad khalatahu bilma. Itu orang susunya dicampur sama air biar banyak <laughs> susu sapi di, direbus dulu campur air godok tapi campur air encer gitu kalau nggak campur air nggak jadi banyak itu haram ya, jual susu ya, dicampurin air godok ya, kan nggak nggak kelihatan tuh kamu maka Abu Hurairah berkata kepada orang itu. Faqala lahu Abu Hurairah, "Kaifa takunu idza qila laka yaumal qiyamah qannisil ma'a min al-laban?" Eh, ulan, gimana kamu kalau nanti di hari kiamat kamu disuruh bersihin susu? Ada yang ngomong, "Qannisil ma'a 'anil laban." Ya, pisahin tuh air dari susu. Wah. Huh? pisahin air dari musuh. udah nyampur sampai bisa pisahin Wahakal Ghazali fil Ihya dan menghikayakan Imam Ghazali dalam kitab Ihya anna syakhsan kanat lahu bagara bakaratun ya yahlubuha wa yukhallitu fi labaniha ya yakhlutu ya ma'an wa yabi'u faja'a fawari faghariqal baqarata wa qala ba'du auladihi anna tilkal miyaha al mutafarriqata allati sababnaha bil ladan ijtama'at dab'atan wahidatan wa akhazatil baqarah Imam Ghazali mengatakan bahwasanya ada orang dulu dia punya sapi dia peras susunya Lalu dicampur susunya itu dengan air dan dijual tiap hari begitu. Terus susu, susu campur air, wah. Raja Asailun, ya, pada satu saat datang banjir, Sail, ya, banjir. Lalu menenggelamkan sampinya, mati. sampinya seratus, seratus, seratus itu belum habis. Wagala ba'du awladihi lalu berkata sebagian anaknya itu orang. Orang punya anak. Dia bilang apa? Inna tilkal al mutafarriga sesungguhnya air yang bercerai-berai itu allati sababnaha yang menimpa kami air yang menimpa kami itu itu pilaban di dalam susu yang istama'at atan wahidatan yang dikumpulin dalam jumlah sekaligus berapa tahun dicampurin susu air ditabung tuh ya sehari eh, dua puluh liter misalnya sehari puluh liter dua hari empat puluh, sebulan tahun dua tahun. Jadi tuh air berkumpul, ah enggak? Udah berkumpul dikibani ke dia. Ya. Jadi airnya kata kata anak itu air air dari susu, dari air air yang dicampur dengan itu yang disimpan lalu digabung sekaligus. Gitu. Jadi anak itu sendiri yang bongkar. Ya, itu sendiri yang bongkar bahwasanya memang kami salah kerjaannya juga nyampurin susu nah, ya. si bagus sudah saling ngaku ada orang saling yang ngaku sampai kiamat baru ngaku deh kalau yang beli tahu gimana yang belinya tahu dicampur tahu redok ya dia dibelinya dalam kondisi begitu gimana iya yang beli tahu iya. dia redo gak beli itu? Dia tahu murah kan kalau yang dicampur air. Kan. Iya berarti dia redo. Kalau redo apa-apa. <laughs> Yang jadi masalah redo mereka yang beli. Makanya ukurannya antarodin. Ya. An. Kalau redo makanya dijelasin dulu. Nih mobil ane nih. Udah bertahun-tahun pakai. Kadang-kadang mogok di jalanan. Gua lagi mana? Enggak ngerti itu sebabnya apa. Kadang-kadang bikinnya aja itu, Dia mobil kan antik ya. Biarin dia beli juga. Kita jelasin dia mau beli juga. Nah, redok namanya. Ya nggak boleh nipu. Ada penyesalan yang beli, ya lu nggak bilang sih mobil lu begitu gue. Ya. Gue tanya dempulan mobil, lu bilang bebas dempul. Masuk ke bebas dempul, di Solo Maria di dempul banyak. Jadi bebas gue dempul di mana aja. Lu sampai paham saya ngomongan gue, kalau tukang dagang pinter. Ilmu jaga namanya. Abu Nawas ilmu abuna masih pakai ya kalau itunya nyamar itu wa ya kalau akhadatil bagara sehingga mengambil itu sapi nah. wa haga syagigul balqi annahu kana li abi hanifata syarikun fit tijarah Abu Hanifah imam yugalu lahu bisyir ya وخرج بشيخ في تجارته في مصر فبعث إليه أبو حنيفة سبعين صوبا من ثياب خد خد فكتب إليه إن في الزياب صوب خد معيبا بعلامة كذا فإذا بعته فبين للمشتري يريد أبو حنيفة لكن شو فبين للمشتري الأيدا قال فباع بشرو أو الصياب كلها ورجع إلى الكوفة فقال أبو حنيفة هل بينت ذلك العيب الذي في صوب الخط فقال بشر بشر نسيت ذلك العيب قال فتصدق أبو حنيفة بجميع ما أصابه من تلك التجارة الأصل والفرع جميعا قال وكان نصيبه من ذلك ألف درهم ألف درهم مال قد دخلت فيه الشبهة فلا حاجة لي ya betul nggak tuh iya oh malut gitu ya min dzalika alfi dirhamin titik iya. malun qadda khalat fihi syubhatu fala hajata li ada khabar ini yang eh, mubtada yang mahdi uh dan menghigayakan Syagid al-Balkhi bahwasanya ini yang riwayatin Syagid al-Balkhi bahwasanya Abu Hanifah punya punya apa sekutu dalam berdagang apa ya? Kutu dalam berdagang. Iya. Apa istilah sekarang? Iya. Uh -oh. Iya teman kongsi ya. Tidak apa deh. Mitra. Susah banget ide nih. Punya mitra dalam berdagang. Malu orang kampung. Abu Hanifah punya mitra di dalam berdagang. Ya. Yang dikenal namanya Bishr. Lalu Bisir keluar bawa dagangan Abu Hanifah ke Mesir. Iya. Pada Faba'asa ilahi Abu Hanifah lalu Abu Hanifah ngirim kepada itu Bisir yang ada di Mesir Kan mitranya Sabahina sauban 70 baju. Tapi dari sutra berarti. Min min thiyabi khad daripada pakaian sutra. Ada tulisannya itu. Baju dikirim 70 ambil ambil surat. Ya, maka kata ilai ditulis di surat itu buat si Bisir. bisir sesungguhnya di baju ini ada satu baju sutra yang aib. Dari 70 dari 70 ada satu yang rusak, cacat, ya. Kata siapa? Abu Hanifah. Supaya Bisir waktu jual bilangin. Ini baju yang cacat nih. Bi alamati kaza kasih tahu alamatnya. Dari 70 yang sembilan bagus, yang satu ditandain. Ini yang cacat. Ya. Yeah. Babayin lil musyarin aiba. Ntar kalau ente jual, saya Bashir, kasih tahu ke pembeli, ini baju aib gitu. Ada cacatnya. Ya. Pola lalu Syakik al bahim mengatakan di cerita ini. Bapak abishu Asyada. Lalu Mesir itu jual pakaian kulah 70 70 itu jual. Hmm. Gak ada yang dibilangin tuh dari saat dari satu itu ada yang aib diborongin semuanya. Campur ini, kelupaan jelasin. Ya. Warja ilah kupa, balik ke kupa. Lalu Abu Hanifah nanya, hal dari kadzalikal aib. Inti waktu jual jelasinnya tuh aib yang aneh bilang tuh satu baju ada yang aib. Karena udah laku nyetor 70-70 nih. Ya. Bagala bisyir. itu jadi aib. Saya lupa. Saya lupa jelasinnya aib. Lupa. Ini lupa bukan sengaja ya. Ini lupa bukan sengaja. Orang lupa kan gak dosa. Tapi lihat Abu Hanifah. Dia kata lupa. Tetap dia mau ambil tuh pulau Bunuh-bunuh aja warok. Abu Hanifah ini rajanya warok. Eh, Kalau kita raja warok. Yang gara-gara ngaji ini Punya utang Yahudi. Dia lupa ngambil abu tanah tembok. Tahu sampai Yahudi punya utang sama gue. Dia temboknya gue ambil tanahnya. Riba urusan ini. Hei Yahudi, utang lo bebas semua gara-gara tane Hah? Oh, oh. Masya Allah ya. Ya Imam kalau mau nagih masuk sini dong panas kan enggak aneh nggak mau aneh di sini aja. Kalau aneh masuk aneh ngadem ngademnya riba tuh. Ngademnya maka Imam Syafi'i nggak pernah sepanjang umurnya itu lewatin jarak ke kuburan Abu Hanifah. Yuk, yuk hari ziarah kubur Abu Hanifah ziarah. Bahkan dia mengatakan ziarah tiadalah aku ziarah ke kuburan Abu Hanifah melainkan hajatku gobul langsung. Hajatnya langsung gobul Bukannya Abu Hanifah yang kubulin hajat Allah, cuman wasilahnya. Ya. Kalau Wahabi mah nggak percaya wasilah. Katanya doa sama Allah langsung. Emang benar doa sama Allah. Tapi boleh gak perantara dulu? Supaya doa kita tambah cepat. Karena lidah kita kan lidah lidah apa nah, baca Quran rajin, nipu rajin ya. Hah? Iya, makan yang haram masih doyan. betul nggak? Barangkali lidah kita ini nggak nggak gobul. Tapi kalau kita wasilah tuh kepada orang saleh, wali, apalagi nabi, ya dia langsung tuh yang minta. Jadi Allah mandang dia dikabulin kita. Koneksi eh, keluar lagi tuh bahasa kampung koneksi. Kalau ente ada mau mau bawa undangan buat buat SBY, tapi langsung aja ngomong capek lo. Ya, capek lo. Ditolak Kami ring-ring, jangan ring satu, ring tiga aja direndang inti akan sampai, mungkin sampai. HSP nggak kenal. Tapi cari wasilah, jaris nih Ya, yeah, wasilah jaris. Jar, jangan. Tolong ini. Anda punya saudara yang mau bikin begini-begini. Oh iya, nah, wasilah. Nah, ada wasilah. ya ya, wasilah dunia, bukan berarti. Ya, yeah. wabtagul wasilah disuruh tuh carilah wasilah. Ada ayat Quran. Jadi orang yang ziarah kubur ngapain? Ini nyari wasilah. Di ziarah baca yasin mansur di kuburan baca yasin. Man dakhala magabir faqara'a yasin khaffafa Allahu anhu. Wa kana lahu bi'adadi bi'adadi man fiha. Ya. Siapa orang yang masuk kuburan lalu baca yasin, maka Eh, Allah ringanin azab itu penghuni. Yang dia dapat apa? dia dapat kebaikan. Ya, wa kana lahu bi'ada man fiha hasanatu. Itu orang yang baca dapat kebaikan sebanyak jumlah orang yang ada di kuburan. Kalau di kuburan itu ada seribu, itu ya apa seribu. Tapi Yasin ini kelar, jangan ya, Yasin, kabur aja. Itu mana manggoro ah, Yasin, mana selesai. Ada orang yang bego bin dongok bin bubel. Berarti baca Yasin doang. Yasin gitu dah bukan habis habis. Mentang-mentang hadisnya Yasin udah di. Anda kan lihat zahirnya yang habis, Ya udah kita nggak bisa ngomong nggak Zahirnya habis. Ya kalau hadis bicara panjang Yasin wal Quran al Hakim. Jangan-jangan yang kan baca ini. Itu ya, gue bukan baca hadis sama aja gue baca Yasin. Iya kan? Paham nggak? Surah Yasin. Bagaimana lalu Syakik al-Balahi mengatakan Fatasaddaqa Abu Hanifah bijami ma bijami ma asadahu min tilkat tijarah. Lalu Abu Hanifah mensedekahkan semua apa yang diperoleh dari dagangan tadi. Modalnya sama untungnya. Al-asli wal far'i. Asli kan modal pokok. Wal far' cabangnya. Maksudnya modal ambil untungnya. Gue untungnya ngambil modalnya di ini, untungnya sedegahin. Enggak begitu langsung modal-modalnya. Kenapa? Karena menurut beliau dia dia beranggapan ya, jami'an gala wa nasibu min tilka min zalika al hamil. dan Syagik al-Bali mengatakan adalah untungnya itu yang diperoleh oleh Abu Hanifah saat itu dari dagang dagangan itu seribu dirham. Seribu dirham berarti. Ya. Banyak. Hmm. Dia mengatakan al malun qad dakhalat para syubhatu fala hajat lihi. Kata Abu Hanifah harta yang di dalam udah masuk perkara syubhat gua nggak butuh. Harta yang masuk ke dalamnya barang syubhat saya nggak butuh. Kan lupa itu orang. Sengaja haram. Kalau lupa, syubhat. Tinggal mau. Satu lagi. Gara-gara satu, tujuh puluhnya, eh enam sembilan tuh. Nggak mau. Supaya. Tuh, kapan kita bisa begitu ya? Ghabitul al-muharram. Ini batasan nipu yang haram batasan nipu yang halal. Ay alama dzu sil'ati min nahwi ba'i aw mushtarin fiha syai'an law ittala 'alaihi may yuridu akhdaha lama akhadhaha. Itu Jawaban itu. Lama akhadhaha bidzalikal maqadir. Ukuran atau batasan nipu yang haram di dalam berdagang. Bahwasanya orang yang punya barang itu mengetahui Sumpama yang jual tahu atau yang beli ya. padanya pada itu barang ada sesuatu baik penjual maupun pembeli dia mengetahui ada sesuatu yang andai kata sesuatu itu diungkap ya maka orang yang ingin beli ngambil tuh barang nggak mau dengan harga yang yang normal nggak mau dengan harga yang yang normal yang standar paling maunya di bawah di bawah standar misal harga normalnya harga harga benernya nih barang bagus e, lima e, ribu dia maunya pasti kalau tahu ada air empat ribu paham gak? itu mesti kita tahu kalau kita nggak kasih tahu berarti orang ambil juga masa dulu sialan gue ditipu ini barang rusak yang begini mah lu bisa beli tiga ribu, gue beli lima ribu, wah ya ya, orang dagang, iya kan? Nah kalau ada penyesalan begitu haram itu. Kecuali dia tahu yang jual, yang jual nggak tahu datang. Aku ini barang, ya Allah maaf maaf, dipisahin sama dia, ya, bilangin, eh ini barang air ya lu jangan campur ya itu. Ulangin tuh dia kasih yang benar, nah, itu campur. Tapi oh, Ya, wah ketahuan, kecil gue deh. Nih, Apa lagi? Nungguin orang beli yang nggak ini. Ada kan orang beli yang segan. Gara-gara 2 km segan balik, ada kan? Tapi kesolnya bukan main. Nyumpah ini udah seribu kali kali. Tapi balik segan. Lu tuh aja, kan gue capek. Ya ini emang udah rezeki bangsat gitu. Rezeki bangsat ngomongnya. Jangan sampai kita dagang ada yang suka. Andai kata orang itu ingin mengam, ya, mayuridu akhbar, lama akhazah bidzalika al Ini saya nggak mau dia ambil dengan harga perbandingan itu. Lu jauh loh, barang bagus, ame barang reject, itu perbandingan harganya jauh, ya, bisa begini. KNBHS saja eh, apa itu? Dulu ada Bukan, ada BHS juga, tapi reject mereknya diganti. ketubung, eh, Hah? Sanggi. behai reject jadi sanggi. Ya. Bagusnya yang yang itu baru nih. Ya. Iya. Hah? Diganti sanggi. Gak mau tuh, gak mau jatuh satu, gak mau jatuh merek. Mungkin juga karena dia gak mau haram. Jadi yang reject diganti merek sanggi harganya jadi mahal. Padahal itu BHS. BHS. Cuman dasar orang kita ini kadang-kadang bandel, dibeli merek ini dibikin sendiri, BHS jual. BHS ini bikin merek sendiri. <coughs> Jadilah BHS reject. Ya, padahal udah dikeluarin sanggih. Bisa aja orang ini yang bandel. Kalau kita nonton apa itu e, beritanya, insight apa itu? Dua bisa ini, eh, ini, uh. Kalau makanan banyak. Wajib alaihi ayu alimahu bihi. Wajib atasnya untuk memberitahu. Wajib aidan ala ajnabi dan wajib juga atas orang lain. Ya. Ilmun gitu ya. Bit ya. Alima bisilati Wajib juga atas orang jadi ini ya jumlahnya jadi pakai Dan wajib atas ajnabi orang lain ya memberitahu barang dagangan itu aib. Ya, aib gitu. Oh maaf. Dan wajib A juga atas orang lain yang mengetahui, bukan memberitahu kalau alimah mengetahui. Yang mengetahui bahwa barang itu ada aibnya, apa wajib baginya? Nih khobarnya di sini. Eh Pak El ini. Ayuh biro. tidaklah dia memberi khobar murida ahziha orang yang pengen beli jadi wajib tuh siapa aja yang dagang atau pegawainya kita pegawai bos kita nggak tahu nih barang ada aib kita kebetulan tahu pramuniaganya nih tahu kita bilangin pak jangan pak ini barang ada aibnya dijitak itu bos pak <laughs> Ya. gue, bangun lo, gue umpetin lo kasih tahu, pecat. Ya, ya, ini pecat, yang penting kita nggak dosa. Ya. Ini kerja sama nih bos. Hmm. Wajib. Jadi bukan hanya yang dagang, eh yang punya barang, yang tahu siapa aja bahwa itu barang ada cacat kasih tahu. Kebetulan kita sama-sama lagi beli, sange-sange. Dia lagi beli, itu lagi. Tiba-tiba orang mau bayar Pak itu barang ada cacat itu. Wajib Ustaz. Karena jangan sampai dia ntar jadi nyesel. Ya. Jadi kita menyelamatkan orang dari perbuatan maksiat, dari perbuatan dosa. Harus kita wajib mencegah yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Wa illam yas'al wa illam yas'alhu anha sekalipun dia nanya sama kita. Sekalipun orang yang beli nggak nanya, nggak tahu beli nggak nanya sekalipun kasih tahu. Ya. Kama yajibu alaihi zara insanan yaktubu imra'atan. Sebagaimana wajib juga ya atas seseorang apabila melihat manusia pengen khutbah perempuan. Pengen lama. Wa anima biha au bihi aiban. Sedangkan dia mengetahui di diri itu perempuan atau di diri itu lagi ada air terjadi proses lama kita tahu lelaki di luar kadal tukang tepu oh bejat asal. bilangin keluarga itu perempuan apa astagfirullah mohon maaf anda nggak ada niat apa apa ini kecuali mau berikan yang hak ini lagi yang saya tahu aneh kampungnya sono sono sono orangnya begini begini begini, begini. Wah, lu emang temen mana gue lu ya, jelek-jelekin terserah ya. Penting kita gitu udah kasih. Nah, paham nggak? Yang nggak boleh ngarang, ngarang yang nggak boleh. Emang dia yang demen nih, jadi dihalangin lah. Ini hak, hak. Kalau hak boleh nggak boleh. Jangan sampai terjadi nanti penyesalan orang. Ya. Wajib. Atau perempuannya, dulu ngelamar dia nggak salah. Ya tuh perempuan tuh begini begini, begini misalnya boleh nggak apa-apa asal hak hak ya, terima nggak terima yang penting di, dikasih tahu kalau nggak hak kalau nggak tahu jangan sok tahu atau pengetahuannya dari mungkin jangan aneh kata siapa lu atau orang ya yang dimaksud di sini tahu ya, dia melihat dia buktiin dengan mata kepala sendiri bahwa orang begini. Ya, wajib. Sebagaimana orang bersahabat. Ya, orang pernah bersahabat dengan kita. Ya. Wow, udah sekian puluh tahun. Tapi ini orang dalam bersahabat belangi dari tahu deh. Begini, iya, begini. Tiba-tiba kita lihat di akrab ambil seseorang. Bilangin bagi hati-hati yang pernah akrab jadi begini-gini, ini orang begini-begini-gini, paham nggak? Jangan sampai apa yang kita alamin daripada kejelekan, ya, kerugian, dialami oleh orang tersebut. Wajib. Bukannya kita jelek-jelekin e, bongkar aib bukan. Nyelamatin. Yang disebut bongkar aib nggak ada tujuan apa-apa. Paham nggak? Nggak ada tujuan maslahat. Kalau ada tujuan maslahat, boleh. Itu disebut bukan bongkar aib. Ini nggak ada maslahat, habis orang di podium dihajar. Nggak ada maslahat. Lin <clears throat> وعن أيضا أو رأى إنسانا يريد أن يخالط آخر آخر لمعاملة أو صداقة atau dia melihat seseorang yang ingin bercampur bergaul maknanya kepada orang lain ya untuk muamalah dalam hal apa aja kongsi dagang au sidaqa atau berteman ya sodik kira atin atau pengen ngumpul baca-baca nahwa ilim ngaji bareng-bareng ya wa alima bi ahadihima aidan dan dia mengetahui salah satu dari kedua orang yang pengen berteman itu atau pengen muamalah atau muamalah kan dagang kongsi apa aja atau pengen mudah taruh ya berdua mau belajar mau baca Salah satunya ada aib. Wajib yukhbirahu. Wajib beri tahu. Wa ilam yasashirhu. Sekalipun orang itu nggak minta petunjuk. Falayak di kitabiyinil aib wa ma'ib masalah. Nggak cukup di dalam menjelaskan satu aib itu dengan mengatakan eh ma'ib ma'ib ya yeah. ma'ib gak jelas. Apa cacat? mesti dijelasin cacatnya di sini, di sini, di sini. Ya. Wala innamat tuh bil aib. Gak bisa juga atau tidak cukup juga wala inna innamat tahamtuhu ya, bil aib. Saya duga-duga. Saya kira-kira reka-reka ini orang aib. Jangan, itu nggak jelas. Yang tadi saya bilang mesti taunya dengan pasti. Kalau kata orang kira-kira kayak orang yang lu jangan bilang ini lo gue mata batin gue udah main nih ya mata batin orang orang jelek nih jangan kata sampai pakai batin itu yang begitu <laughs> dukun jorok wallahu a'lam قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والنبيون من قبلي لا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نمر بها نموت إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرمه الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اهدنا بهداه واجعلنا ممن يسارع برضاه ولا تولنا وليا سواك تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسن الله ونعم الكيد